وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية antum insyaallah taala tahfazun ila hadzal had ya dihafal sedikit demi sedikit sampai kepada perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan secara ringkas tentang asal penulisan dari kitab Tauhid ini. Bahwa kitab ini beliau tulis rahimahullah disebabkan karena hajah yang sangat dibutuhkan di saat beliau melihat kenyataan dan kondisi yang ada di kalangan kaum muslimin yang jahil tentang agamanya yang tidak mengerti tentang hakikat dan cara-cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan mereka adalah pengakuan muslimin. Tapi ibadah mereka ibadatul musyrikin. Maka beliau pun mengarang kitab ini. Kitab Tauhid. Beliau berkata rahimahullahu taala Kitab Tauhid. Telah kita jelaskan makna at-tauhid yaitu wahada yuwahidu tauhidan menjadikan sesuatu jadi wahid satu dan Para ulama membagi tauhid tersebut menjadi tiga bagian. Walaupun sebelumnya yang masyhur dari sebagian para ulama mereka membagi tauhid menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan tauhid al-ma'rifati wal ithbat Tauhidul ma'rifah. Tauhidul ithbat Tauhid pengenalan dan penetapan. Dan tauhid pengenalan dan penetapan inilah di dalamnya terkandung dua macam tauhid. Yaitu tauhid ar-rububiyah Demikian pula tauhid al-asma wa sifat. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua disebut dengan tauhid al-iradi al-iradi at-talabi atau kata tauhidul irada wat-talab tauhid yang diinginkan dan yang dituntut. Yang dengan tauhid tersebut membedakan antara musyrikin wal muslimin. Membedakan antara ahlu tauhid wa ahlu syirik wal kufur. Yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Yaitu tauhidul iradah wa talab namun setelah berkembangnya zaman dan munculnya dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan dari kubu kaum muslimin itu sendiri berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang ekstrim dalam penyimpangannya, dan ada yang lebih rendah daripada itu. Maka para ulama melihat perlunya untuk dijadikan sebagai poin tersendiri dalam rangka tanbih wa tadhkirul ummah dan menerangkan kepada umat tentang perkara yang sangat penting dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istakarla amru ahli sunnah telah menjadi ketetapan para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka membagi tauhid tersebut menjadi tiga bagian. Yang pertama disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah yaitu tauhidullah subhanahu wa taala fi af'alihi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan perbuatan Allah. Ya. Tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencipta, menguasai, memberikan rezeki, mengurus makhluk dan selainnya dari apa yang di dilakukan dan dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini berkenan tentang af'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal. Satu-satunya yang menciptakan adalah Allah. Satu-satunya yang memberikan rezeki. Satu-satunya yang mentadbir, mengurus. Satu-satunya yang merajai. Dan seterusnya Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah. Dan sebagaimana antum ketahui bahwa tauhid ar rububiyah tidak satupun dari kalangan ahlul millah yang mengingkari tauhid ini. Nah, ya, dari kalangan musyrikin mereka menetapkan tauhid ini. Jadi banyak dari kalangan al-kuffar, orang-orang yang kafir, kecuali mereka dari kalangan malahidah, mulhidin, yang meniadakan pencipta, naam, mereka itu yang menafikan. Ya, yang mengingkari adanya ilah dari kalangan komunis dan yang semisal mereka jadi tauhidul rububiyah ini tauhid yang membedakan antara ahlu musbitil ilahiyah wa ghairuha. Membedakan antara orang-orang yang menetapkan ataukah e, kelompok yang menetapkan adanya pencipta dan selainnya. Nah, dan terkadang juga di antara mereka ada yang mengingkari tauhidur rububiyah dari yang menetapkan adanya pencipta. Seperti dari kalangan Majus yang disebut juga dengan kelompok apa ya, Zoroaster, ya. Dan yang semisalnya. Ya. Yang menetapkan pencipta itu lebih dari satu Pencipta itu lebih dari satu. Ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan kejahatan. Namun mereka pun menyatakan bahwa yang menciptakan kebaikan itu lebih kuat daripada pencipta kejahatan. Pencipta kejahatan ini kalah sama pencipta kebaikan. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fi af'alil ibad. Berkenaan tentang perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Yang berkenaan tentang ibadah mereka, ikhlas mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya mencakup berbagai macam segala macam jenis ibadah. At-tawakkul wan nadhr wal khasyah war raghba war rahba al khawf war raja' wa ghairuha min anwa'i al ibadat. Dan tauhid inilah yang membedakan antara ahlul millatil islamiyah wa ahlul kufur wa syirk. Membedakan antara muslimin dan kufar wal musyrikin. Dan inilah yang dikehendaki. Dan tauhid inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak umat ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka seru adalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tauhid karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dan jauhilah tagut. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan kami wahyukan kepada mereka untuk menyatakan la ilaha illallah ana fa'budu. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka dakwahkan yaitu tauhid al-uluhiyah. Nah, maka hendaklah kaum muslimin memahami bahwa sesungguhnya yang memasukkan mereka ke dalam Islam yang membedakan mereka antara kufur dan Islam, antara syirik dan tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Ya, dan ini adalah merupakan inti pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab tauhid. Sehingga judul dari kitab tauhid itu sendiri yang dimaksud adalah tauhid khas, yaitu tauhidul uluhiyah. Ya. Makanya beliau memberikan judul kitab ini Kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi Alal Ibid. Kitab Tauhid yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Dan itu diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi dialog antara beliau dengan Muadz bin Jabal al Himar Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Atadri ma haqqullahi al ibad wa ma hakul ibadi 'ala Allah?" Kata Muadz bin Jabal, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi al ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu mereka beribadah yaitu mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini yang dimaksud dengan kitab tauhid. Adapun jenis yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengimani dan menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya sendiri di dalam kitab Allah dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa takwil dan ta'til tanpa takyif dan tanpa tamthil. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah mengarang kitab-kitab khusus dalam permasalahan ini. Di antara kitab itu adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula di sana ada beberapa kitab-kitab dari kalangan muasirin. Di antaranya Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh al Uthaymin rahimahullah taala Al-Qawaidul Muthla yang insyaallah taala pun akan kita bacakan ya setelah kita telah menyelesaikan Al-Aqidah al wasitiyah ini. Dan juga di sana ada kitab-kitab yang lain. Ya. Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf juga punya kitab tentang sifatullahi subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga di sana ada salah seorang dosen Madinah, Muhammad bin Khalifat Tamimi, punya beberapa kitab juga dalam permasalahan nama-nama dan sifat sifat Allah. Ada khusus pembahasan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada juga khusus pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula di dalam kitab-kitab para ulama yang kibar terdahulu, ulama salaf ya, yang membahas sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Seperti kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalakai. Demikian pula kitab Tauhid Ibn Khuzaimah rahimahullahu taala. Naam. Dan kitab-kitab Syekhul Islam dari Majmu'ul Fatawa dan demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam banyak kitab-kitab beliau seperti As-Sawa'iq Al-Mursalah Naam fi Ghazwil Jahmiyah wal Mu'attilah juga menetapkan perkenan tentang nama-nama dan sifat Allah Demikian pula kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah di mana Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan dari athar salaf dalam menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Walhasil para ulama telah menulis dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, ini semua harus kita imani. Barang siapa yang menetapkan semua ini dan mengimaninya dengan keimanan yang benar, maka semakin sempurnalah keimanannya. Ya. Dan semakin uh, sempurna yang dia miliki dari agama dan pengamalannya. Dan barang siapa yang berkurang atau terjadi penyimpangan ya dari satu hal dari jenis-jenis tauhid ini maka di antara mereka ada yang berkurang imannya dan di antara mereka pula ada yang menyebabkan imannya tersebut batal dan keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Ini tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari tauhid itu adalah asyirik. Sebagaimana kita telah menjelaskan bahwa asyirik itu adalah ja'lu asyai'i syarikan lahu. Menjadikan sesuatu sekutu bagi dia. Ya, kalau misalnya ada seorang mengatakan asyraka fulanun fulanan fil amri bahwa si fulan berbuat syirik kepada si fulan dalam satu urusan. Maknanya adalah ai ja'ala ja'ala hadza fulanun syarikan li hadzal fulan. Bahwa si fulan menjadikan menjadikan sekutu bagi si fulan ini dalam satu urusan. Ya. Maka barang siapa yang asyraka billah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad ja'ala lillahi Subhanahu wa taala syarikan lahu fil ibadah. Maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan salah satu di antara sekian jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tauhid terbagi, maka demikian pula syirik terbagi. Ada yang membagi menjadi dua bagian, ada pula yang membagi menjadi tiga bagian. Adapun yang mereka membagi menjadi dua bagian yang ini juga merupakan kaul yang masyhur, mereka membagi syirik itu menjadi asyirkul akbar dan asyirku al-asghar ya asyirkul akbar syirku al-asghar nah syirik besar dan syirik kecil nah syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam Barang siapa yang melakukannya maka sungguh dia telah keluar dari Islam dan menjadi seorang yang musyrik dan sifat syirik itu melekat pada dia. Adapun asyirkul asgar adalah merupakan kesyirikan ataukah wasilatu ila syirki billah jalan menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, seperti al-halif billah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Nah, yang apabila seorang terjatuh, maka dia telah terjatuh ke dalam salah satu dari jenis-jenis kesyirikan, tapi sifat syirik itu tidak melekat pada dia secara keseluruhan, ya. Sehingga dia tidak dikatakan musyrik, ya, secara keseluruhan. Ya, sebab penamaan al-musyrik menunjukkan bahwa dia telah keluar dari Islam dan sifat syirik itu telah melekat pada dia. Adapun seorang yang terjatuh dalam syirik asgar, maka dia tidak keluar dari Islam dengan uh, uh, perbuatannya tersebut, sehingga tidak bisa dilekatkan nama al-musyrik ya pada dia disebabkan dengan perbuatan syirik yang dia kerjakan. Nah, dan sebagian para ulama ada yang menambah. Ada asyirkul akbar yang kedua asyirkul asgar dan yang ketiga asyirkul khafi. Ya. Asyirkul khafi. Naam. Asyirkul akbar syirik yang besar yang mengeluarkan dari Islam yang dimaksud asyirkul akbar yaitu asyirkul akbar al zahir Syirik akbar yang zahir. Ya. Yang dikerjakan secara zahir. Seperti apa misalnya, kawan? Menyembah patung. Ya. Menyembah berhala. Nah. Ya. Itu zahir ibadahnya. Sujud. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Yang kedua asyirkul asgar adzahir. Syirik kecil yang zahir. Ya. Nampak. Seperti yang telah kita contohkan al-halif billah bighairillah fat. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ketiga yang disebut asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Ya. Yang tidak zahir. Sebab al-khafi lawan dari zahir. Nah, asyirk al-khafi ini ada yang mengeluarkan dari Islam, ada juga yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah. Ya. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada pula yang tidak mengeluarkan dari Islam, syirkul khafi. Nah, berarti apa? Dari syirkul khafi ada yang akbar, ada pula yang ha? asgar. Yang termasuk syirkul khafi al-akbar adalah perbuatan riya seperti riaknya al-munafiqin. Ya, seperti riaknya orang-orang munafik. Nah, kenifakan yang mereka lakukan dengan sifat riak yang ada pada mereka, riaknya itu menyebabkan pula mereka keluar dari Islam. Ya, seluruh ibadah yang mereka kerjakan semata-mata riak, bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Di saat mereka bangkit untuk sholat, mereka sholat dalam keadaan bermalas-malasan. Semata-mata tujuan mereka untuk sholat bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memperlihatkannya kepada manusia. Riya semata. Nah, riya yang jadi sini hampir tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang melakukannya ya dan tidak sepantasnya seorang melakukan dia seperti ini dikatakan sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan riya yang seperti ini adalah riyaul munafiqin. Riaknya orang-orang munafik. Jenis yang kedua riya adalah riya al-muslimin. Riak yang dilakukan oleh sebagian dari kalangan kaum muslimin. Ya, Nah, riak yang jenis inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Di dalam hadis Mahmud bin David yang telah kita bacakan sebelumnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan di antara yang aku khawatirkan terhadap umatku ini adalah syirik kecil yaitu arya beribadah agar kemudian diperlihatkan kepada manusia agar manusia tersebut memberikan pujian kepada dia. Inilah yang disebut dengan asyirku al-khafi. Maka ikhwan fiddin azakumullah sebagaimana tauhid terbagi menjadi tiga dan demikian pula asyirik juga terbagi menjadi tiga bagian dan tentang pembagian tauhid tersebut adalah merupakan pembagian ya yang sabit di dalam Alkitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah menjadi ijma para ulama ya sehingga tidaklah mereka yang merendahkan pembagian ini ataukah mengelitik pembagian ini Ya. Wallahu a'lam bisawab apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Naam, yang menyatakan bahwa pembagian itu pembagian bid'ah. Baik. Ini adalah perkara-perkara taksimat. Terkadang memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada penyebutan secara syar'i tentang pembagian itu. Walaupun secara isyarah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim pada surah yang pertama yaitu suratul Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Nah, Alhamdu Ini apa ya kawan? Tauhid apa ini? Hah? Hah? Tauhid Alhamdulillah Al-asma sifat. Sifat alhamd. Lillahi. Tauhid apa ini? Ah, Al-asma sifat aydan. Dan juga termasuk tauhid al-uluhiyah. Ithbatul uluhiyah lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi. Tauhid. Ah, Ar-rububiyah. Rabb Rabbil alamin. Nah, satu ayat ini saja sudah terkandung tiga macam jenis tauhid. Ya, belum lagi ayat-ayat yang berikutnya. ar rahmanul Rahim, al sifat. Maliki yaumiddin, tauhid. Ar-rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Al-uluhiyah. Nah, ya, sehingga ini ikhwan fiddin azakumullah pembagian ini adalah pembagian yang sabit dan para ulama membagi dengan pembagian yang demikian berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ya, dari surah yang pertama dan demikian pula di dalam surah-surah yang lainnya. nah Dan tauhid yang menjadi inti dari tiga macam jenis tauhid ini sebagaimana kita sebutkan adalah tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu, perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada rasulnya untuk diserukan pada umat, maka yang disuruh adalah tauhidul uluhiyah yang akan mengeluarkan mereka dari syirikan. Demikian pula perintah yang pertama yang Allah sebut, Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah perintah tauhid al-uluhiyah Dalam surat Al-Baqarah, perintah yang pertama yang Allah sebutkan, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam ya Abdul Halim. in kunta نعسانا fatawadda تفضل ha فهمتم يا اخوان Wa qaulullah ta'ala kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan yakni Allah Subhanahu wa taala ya al jinna Tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia. Al jin adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Ya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min Al-jin dinamakan dengan al-jin ya. Yang biasanya istilah di dalam bahasa Arab kalau terkumpul jim dan nun ya selalu berarti sesuatu yang yang tidak terlihat, tertutupi. Nah, oleh karena itu dinamakan majnun. Majnun kenapa apa? Karena tertutupi. Apa yang tertutup? Akalnya sehingga dinamakan majnun ya jin nun nun disebut surga dengan apa al jannah kenapa disebut jannah ya disebabkan karena alam tersebut surga itu terhalangi oleh kita dan kita tidak bisa uh, mengetahui hakikat pasti keadaan daripada surga tersebut. Apa yang kita pikirkan? Surga itu jauh lebih nikmat. A'datul ibadiyah salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Demikian pula jin dinamakan al-jin karena tertutupi pandangan manusia dari melihat mereka. Ya. Karena mereka memiliki alam tersendiri, mereka mempunyai lingkungan tersendiri, mereka memiliki negara tersendiri, mereka mempunyai kecamatan sendiri yang berbeda dengan manusia. Nah, walaupun sama dalam hal at-taklif, dalam hal mukallafnya, bahwa mereka diberikan beban dan mereka diberikan akal untuk membedakan yang hak dan yang batil, untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang salah. Sehingga mereka pun tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan tujuannya sama dengan tujuan penciptaan manusia. Manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dengan penyebutan al-ins. Ya, kata para ulama, kenapa disebut manusia itu al-ins atau al-insan? Sebagian mereka mengatakan sebab itu berasal dari kata al-uns. Sebab yang namanya manusia itu tidak bisa hidup kecuali dengan cara al-mu'anasah, ya. Al-uns. Ya, jinak. Ya, istilahnya mereka sulit uh, kehidupan mereka kecuali dengan apa? saling bantu membantu. Ya, bersosialisasi di antara mereka bermasyarakat. Naam. Ya. Yang ini membantu yang lain, yang miskin juga membantu yang kaya, yang kaya juga membantu yang miskin. Sehingga dari sini mereka dinamakan al-ins. Dan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tin sebagaimana yang telah antum ketahui tentang asal penciptaan nenek moyang manusia yaitu Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa" melainkan. Ini namanya apa? Istitsna. Ya. Dan kalau perkataan itu hanya sampai kepada "Wa ma khalaqtul jinna wal insa" Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Titik. Betul enggak? Hah? Kata. Berarti kalimat ini apa? Kurang kan? dilengkapi dengan apa? Setelah ilah. Ya. Dia akan menjadi lengkap kalau ditambah dengan apa yang setelah ilah. Fahim tuh? Nah. Illa liya'budun baru kemudian bisa difahami. Ya. Berarti istithna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini namanya istithna apa? Hah? Ah. Mufarraq. Sent. Namanya istithna mufarraq. Ya. Nah, kalau misal dikatakan maja'a illa Zaidun. Antum hanya mengatakan maja'a. Eh, an mana fa'ilnya mana? Nah, setelah illa fa'ilnya. Oh, ini berarti istithna istithna mufarrag. Nah. Istithna mufarrag. Ya. Nah, di dalam ayat ini juga istitna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya istitna mufarrag, ya. Dalam arti yang tidak sempurna kalam itu kecuali dilengkapi dengan yang setelah illah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan ya maksudnya apa melainkan aku ciptakan mereka liya budud Lam di sini menurut ahli nahwu namanya apa? Hmm? Tahir. Apa? Kaif lamul amr? Ayah Hudzaifah. Hah? Lamu ta'lil barakallahu fiik. Liya'budu ni. Nah. Bukan lamul amr, lamu ah la muta'lil menurut ahli nahwu. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah mereka punya nama lain. Mereka tidak menamakan lam di sini lamu ta'lil. Ya. Tapi mereka menamakan lam yang terdapat di dalam ayat ini namanya lamul hikmah. Ya. Lam al hikmah. Sehingga mereka mengartikan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan hikmah agar mereka beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. budu Nih. Dan lamul hikmah atau menurut ahli nahu namanya lamul ta'lil. Ya. Ini menyimpan an mudmarah. Berarti dia dalam keadaan mansub dan tanda nasabnya mana ya kawan, Hadfu an-nun. Nah, nun kok ada di sini? Nun apa ini ya Abdul Fattah? Nun apa ini? Nunul Wiqaya. Asalnya apa? budu ni gitu. Ada yaknya. Nah, akan tetapi dihapusnya ya takfifan. Nah, ya dihapus di dalam ayat ini takfifan dalam rangka untuk meringankan. Ya. Sehingga makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengertian ibadah insyaallah taala akan kita sebutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Yang jelas bagi antum barakallahu fikum eh, dihafal insyaallah taala sampai kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, mungkin sebagian cetakan itu ya, matan itu tidak lengkap ya. Tidak disebutkan seperti wasiat 10 itu hanya sedikit saja yang disebutkan. Nah, ya ahsan antum tambah gitu dari ya diberikan tambahan. Nah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.